pembahasan kitab Al-Kabair Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan kita masuk pada bab at tahdzir min syarril lisan at tahdzir peringatan keras min syarri al-lisan dari kejahatan lisan nah ini salah satu dari bab bab tentang dosa-dosa besar yang dilakukan oleh lisan atau dengan ucapan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang perlunya kehati-hatian dalam berucap dalam berkata karena perkataan uh, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya dari yang diucapkan ditulis oleh para malaikat oleh karenanya di sini penulis rahimahullah memberikan bab tentang peringatan dari kejahatan lisan yakni ucapan-ucapan disampaikan oleh beliau sebuah ayat Al-Qur'an yaitu pada surat Al-Furqan ayat yang ke-63 firman Allah Subhanahu wa taala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu' wa idza khatabahumul jahilun dan apabila orang-orang yang jahil berbicara dengan mereka Qalu salama. Mereka menjawab salaman. Yani uh, menjawab dengan jawaban yang memberikan keselamatan untuk dirinya sendiri tidak menanggapi ucapan yang buruk dengan sesuatu yang buruk tapi dia menjauhi dari sikap-sikap jahil sebagaimana orang jahil itu berkata kepadanya. Artinya bahwa ayat ini <clears throat> mensifati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa sifat. Sebagaimana tadi ayat 63 dari surat Al-Furqan dan seterusnya. Di sana ada beberapa sifat hamba-hamba Allah yang disebut uh, ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Di antara sifat mereka disebutkan seperti yang baru saja kita baca. Pertama, kalau mereka berjalan di muka bumi ini, mereka berjalan dengan tawadhu' yamshuna 'alal ardi hauna. Tidak sombong, tidak takabur dalam berjalannya mereka. Tentu ini juga isyarat bahwa sikap mereka pun semuanya begitu. Dalam berjalan, berjalan dengan jalan tawadhu. Bukan jalannya orang yang sombong, tentu juga ini isyarat kepada sikap-sikap yang lain Dia sebagai orang yang tidak menyombongkan diri di muka bumi ini Kemudian sifat yang kedua <clears throat> Seperti yang beliau Seperti yang Allah subhanahu wa taala sebutkan tadi Wa idha khatabahumul jahilun Kalau orang-orang jahil Bicara dengan mereka Artinya bicara di sini bukan sekedar bicara biasa, tapi Bicara dengan pembicaraan yang tidak baik. Kalau orang jahil bertanya pertanyaan yang baik, ya tentu dijawab dengan jawaban yang baik, ya kan? Bertanya masalah hukum, bertanya masalah eh, apa? agama atau pertanyaan-pertanyaan biasa tapi memang pantas untuk dijawab disikapi dengan sikap yang baik. Tapi ketika si jahil tersebut mengucapkan kepadanya dengan ucapan-ucapan jahil, mungkin maki-makian, mungkin celaan, cercaan dan yang sejenisnya. Nah, di disinilah bagaimana sikap ibadur rahman. Sikap seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Dia menjawab dengan salaman. Ya. Apa yang dimaksud ini diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ay kalam fihi salamatun lahum minal itsm." Artinya ucapan atau jawaban yang membawa keselamatan dari dosa. Bukan menjawab dengan salaman artinya kata-kata salaman tidak ah. ya tapi suatu kata yang mengandung salamah keselamatan dari dosa menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa sehingga artinya dia tidak membalas caci makian orang yang jahil dia tidak membalas kata-kata yang kotor yang buruk dengan yang serupa dengannya atau bahkan lebih daripadanya. Ya. Nah, ini sifat dari sifat-sifat ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Sehingga kalau begitu ayat ini secara tidak langsung menganjurkan agar seseorang itu berhati-hati dari perkataan-perkataan yang buruk sekalipun kepada mereka yang jahil ya jaga kata-kata jaga ucapan tidak mengucapkan kecuali yang baik sekalipun dalam kondisi dia disakiti dengan kata-kata tersebut nah ini tentu suatu sifat yang uh, paling afdal ya paling bagus paling afdal walaupun seperti disebutkan pula oleh sebagian ulama Kalau dia mau membalas tapi yang Sepadan Sederajat Setingkat Secara hukum diperbolehkan Tapi tidak melebihi itu Karena Allah Azza wa Jal berfirman wajazau sayyiatin sayyiatun mitluha Balasan suatu keburukan ya Keburukan yang serupa sehingga kalau pada kadar yang serupa ini masih diperbolehkan secara hukum. Tapi kalau bab ucapan ini kadang untuk menimbangnya agak agak sulit ya. <clears throat> Oleh karenanya kalau dia pilih yang paling utama yaitu tidak membalas kata-kata yang buruk dengan yang serupa bahkan dia bersabar dan mengatakan yang lebih menyelamatkan dia ini tentu paling afdol. Ya. <clears throat> Pernah dulu Rasulullah SAW ketika disalami oleh salah satu jahilin bahkan kafirin orang-orang Yahud Yahudi mengatakan kepada Nabi yang seolah-olah memberi salam tapi dia plesetkan Seolah-olah dia mengatakan assalamualaikum tapi ternyata dia mengatakan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum jelas ucapan yang sangat bagus mendoakan keselamatan, kebaikan. Ya, assalamualaikum yakni semoga keselamatan untuk kalian, untuk Anda. Tapi ketika dia plesetkan menjadi assalamualaikum artinya apa? kematian atasmu. Ya, kalau bahasa kita semoga kamu mati. Itu yang diucapkan si Yahudi tersebut. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha mendengar. Maka spontan Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Wa alaikumussalam wal wal la'nah ikhwatal kiradah wal khanazir." juga kepada kalian kematian dan lanat wahai saudara-saudara kera dan babi kemudian Nabi SAW segera mengatakan kepada Aisyah ya Aisyah maka narifku fi syai'in illa zanah wa manuzi' an syai'in illa syanah wahai Aisyah tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya semakin indah dan tidaklah kelembutan itu tercabut dari sesuatu kecuali membuatnya semakin buruk. Ya. Nah, di sini ada bimbingan dari Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha sehingga Nabi membimbing kepada yang lebih baik yaitu tidak menjawab seperti yang dikatakan si Yahudi itu. Ya, sekalipun perbuatan si Yahudi itu sudah betul-betul kelewat batas ya. Sampai mendoakan kepada Nabi doa kematian. Ya karena memang mereka kufar ya. Jadi sekali lagi sekalipun yang dilakukan ini terhadap Rasul yang melakukan Yahudi kata-katanya sangat buruk Nabi tetap menganjurkan untuk yang lebih baik. Kalau mau menjawab seperti itu yakni perbuatan seperti itu cukup dengan wa'alaikum cukup dengan wa'alaikum dan semoga atas kamu juga ya nah ini masih sepadan ya kan dia mendoakan semoga kematian atas kamu wa'alaikum dan kamu juga ya, sama-sama ya, ya kan nah jadi uh, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang jahil. Dan Umar bin khattab radhiyallahu an Umar bin khattab radhiyallahu an juga beliau pernah menghadapi sikap orang-orang yang seperti itu datang kepada beliau seorang yang kasar eh, dari pelosok ya, Badui. Datang kepada Umar dan setelah menghadap bukannya menghormati Umar radhiyallahu an atau bertanya masalah agama tapi justru menuntut urusan duniawi dengan kata-kata yang kasar. Ya, dengan menuduh bahwa Umar radhiyallahu anhu berbuat zalim. Dia pun memanggil Umar tidak lagi dengan panggilan Amirul Mukminin. Kalau para sahabat yang mengerti ilmu yang artinya hidup di eh, Madinah sangat paham bagaimana berbicara dengan sahabat Umar ketika memanggil pun ya Amirul Mukminin wahai Amirul Mukminin ya pimpinan kaum mukminin kemudian bicara bicara yang baik tapi dia orang ini tidak tahu bagaimana beradab kepada Umar. Langsung wahai Umar, wahai Ibnul Khattab. Ya engkau tidak memberi kami pemberian yang cukup dan engkau tidak berbuat adil. Nah, saat Umar radhiyallahu anhu mendengar kata-kata itu, ini jelas ya, ucapan jahil. Ucapan kebodohan yang dilontarkan kepada Umar. Saat itu Umar sempat marah dan hampir Umar radhiyallahu anhu memukulnya. Tapi Umar radhiyallahu anhu orang yang sangat menerima ketika diingatkan. Sebelum Umar radhiyallahu anhu menindak orang itu, Umar diingatkan dengan sebuah ayat oleh salah satu pendamping Umar yang kebetulan mengantar orang ini. Ya, orang ini pun nggak menyangka ketika ternyata yang diantar seperti itu, memang masih kerabat ya tapi kok ternyata sikapnya begitu kasar kepada Umar Umar diingatkan dengan <clears throat> firman Allah Subhanahu wa taala ya yaitu uh, uh, dalam surat Ali Imran ya <clears throat> Firman Allah Subhanahu wa taala eh, atau surat Al-Araf, "Khudil 'afwa wa amur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahili." <clears throat> Ya. <clears throat> Ketika diingatkan dengan ayat itu, Umar langsung berhenti dari niatnya. Umar radhiyallahu anhu kemudian membiarkan orang itu, artinya tidak menghukumnya. Karena dia termasuk orang-orang jahilun tadi. Artinya sikap-sikapnya ini adalah sikap orang-orang jahilun. Orang-orang jahil yang harus disikapi dengan sikap-sikap seperti yang tadi kita jelaskan ya tidak membalas dengan kata-kata yang semisal dengan apa yang dia ucapkan nah ini adalah contoh-contoh dari para pendahulu kita baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain hanya saja untuk seperti itu memang memerlukan apa kesabaran yang tinggi ya memerlukan kesabaran yang tinggi dan kontrol yang kuat karena biasanya orang membalas itu dengan spontanitas ngomong langsung dibalas nah ini yang kadang sulit terkendali yang semestinya ketika ada orang ngomong tidak spontannya membalas tapi spontannya berpikir apa yang harus saya lakukan nah kalau spontannya begitu, dia akan mampu mengendalikan dan dia akan ingat. Ya, lebih baik tidak usah ditanggapi. Tapi kalau spontannya itu mengucap, ya sudah, dia ngomong kasar langsung akan terucap kata-kata yang kasar pula. Nah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hal ini membalas dengan yang lebih baik Wa ma sabaru. Tidak diberi kemampuan untuk sabar seperti itu membalas dengan yang lebih baik illa sabaru kecuali orang-orang yang benar-benar sabar. Ya. Wa ma illa Tidak bisa melakukan itu kecuali orang yang diberi karunia besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala eh, memberikan kepada kita sifat-sifat baik tersebut. Ya, kalau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seperti itu, rasanya sulit untuk menahan diri. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semua karunia besar, yaitu eh, kemampuan untuk menahan diri dan taanni berhati-hati maka insya Allah semua itu bisa dilaksanakan sehingga ketika ada ucapan-ucapan al-jahilun orang-orang yang jahil tidak kita balas dengan yang semisalnya disebutkan pula oleh penulis firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qasas ayat yang ke-55 Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sami'u lagwa a'radu anhu." Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun 'alaikum la nabdagil jahilin. Artinya Wa idza sami'u al-lagwa Kalau mereka mendengar kata-kata yang tidak ada faedahnya a'radu anhu, mereka berpaling darinya wa lana a'maluna dan mereka mengatakan lana a'maluna untuk kami amal yang kami lakukan walakum a'malukum dan untuk kalian amal yang kalian lakukan salamun alaikum la nabtagil jahilin keselamatan atas kalian kami tidak menginginkan orang-orang yang jahil nah ini juga uh, sifat dari sifat-sifat baik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Al-Qur'an intinya semacam yang tadi kita sebutkan bahwa tidak menanggapi ucapan-ucapan orang yang jahil dengan yang serupa dengannya ya la nabtagil jahili lana a'maluna wa lakum a'malukum untuk kami yang kami lakukan untuk kalian yang kalian lakukan kalian berbuat ini dan itu kalau baik ya kalian dapat kebaikan darinya. Kalau buruk, ya kalian pun yang menanggung keburukan itu. Ya, kami pun demikian. Lana a'maluna yang kami lakukan untuk kami. Sehingga masing-masing mendapatkan dan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Nah, sehingga <clears throat> dia tidak begitu menanggapi orang-orang jahil tersebut. Disebutkan di awal ayat wa idza sami'ul lagwa a'radu. Mereka berpaling kalau mendengar kata-kata yang tidak ada manfaatnya itu. Dan termasuk lebih-lebih lagi kata-kata yang tadi kita contohkan yang isinya makian, cacian dan yang sejenisnya. Nah, lebih baik kita tinggalkan, kita berpaling darinya. Tidak ada manfaatnya. Terkecuali kalau perkara-perkara yang terkait dengan e, celaan terhadap agama dan sejenisnya, ya kita membela membela agama, ya. Tapi kalau terkait dengan pribadi kita, terkait dengan diri kita sendiri, nah, kita e, bersikap arif, bersikap bijak itu lebih baik daripada kita ikut arus orang-orang yang jahil tersebut. Dalam surat Qaf ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah seseorang melafalkan suatu perkataan atau ucapan illa ladaih kecuali di sisinya raqibun atid raqibun atid malaikat yang selalu mengawasi dan menulisnya nah ini juga peringatan dari perkataan dan ucapan terutama yang buruk-buruk tadi kalau perkataan yang baik diawasi dicatat nah akan menjadi kebaikan untuk kita menjadi uh, tabungan bagi kita. Tapi kalau yang diucapkan buruk, maka itu menjadi malapetaka bagi kita. Dan disebutkan dalam ayat ini bahwa ma'yal fidu min kaulin, tidaklah dia mengucapkan ucapan apapun. Nah, dimaknai oleh para ulama dengan makna yang luas, ucapan apapun. Karena kalau dalam kaidahnya ini uh, ungkapan nakirah ya yang dalam konteks nafi kalau dalam ilmu usul fiqh maknanya menyeluruh. Jadi semua ucapan sekecil apapun ya, baik atau buruk sudah semuanya dicatat. Nah, tidak ada di sana yang terlewat, tidak ada yang dibiarkan. Semuanya dicatat oleh para malaikat. Nah, ini bagi seseorang yang berpikir tentang ini, tentu dia akan kemudian menahan diri dari yang tidak baik kecuali orang yang tidak berpikir mereka ya tidak peduli mau ngomong apa nggak pernah dipikir apa yang keluar dari mulutnya apa akibatnya di dunia buntutnya apa dari kata-katanya lalu apa tanggung jawabnya di akhirat nggak dipikirkan banyak orang seperti itu kondisinya sehingga kalau ngucap sudah tidak terkendali sekalipun ucapan-ucapan yang sangat buruk ucapan-ucapan yang bahkan mungkin menghina Islam ya ucapan yang uh, dianggap mungkin olehnya baik tapi itu buruk nah berhati-hati jangan berpikir pendek ya tapi berpikirlah panjang terutama bagi seorang muslim Berpikir yang panjang Dari apa yang dia ucapkan Semua ada tanggung jawabnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kata-kata yang dia ucapkan ada tanggung jawabnya Ikhwani rahimakumullah eh, Jadi jelas Ayat ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dari kata-kata yang buruk dan perlu kita ingatkan di sini terkait dengan apalagi istihza terhadap agama ya. Mengolok-olok ajaran agama. Mengolok-olok uh, apa? ajaran Islam seperti yang baru-baru ini marak ya. Ya azan, ya cadar dan yang semisalnya. Entah alasannya itu ini niatnya untuk apa menampakkan budaya yang baik dan seterusnya Tentu kata-kata seperti itu dalam pandangan kita sebagai seorang muslim kata-kata yang sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya sekali karena mengandung apa? eh yakni tanakus ya. Tanakus itu ya semacam merendahkan begitu terhadap ajaran Islam. Makanya tadi kita katakan kalau seorang muslim maka dia berpikir jauh. Apa akibat dan efek daripada kata-katanya? Bukan hanya berpikir di dunia, tapi di akhirat pun. Bahkan itu yang lebih penting untuk dia pikirkan dengan suatu tanggung jawab yang kelak nanti dia akan bertanggung jawabkan. Kalau dia beriman dengan hari akhir, hari akhir itu bukan apa uh, tidak ada apa-apa di sana. Dalam arti tidak ada tanggung jawab hari akhir artinya sudah kiamat, bangkit dari kubur, masuk surga. Wah, enak sekali. Ya. Itu hayalan barangkali bagi sebagian orang. Tapi kan di sana ada proses. Ada di samping ba'ats kebangkitan ada hisab, perhitungan amal. Ya, setelah itu semuanya baru surga kalau dia hisapnya bagus, kalau hisapnya buruk ya neraka tempatnya. Oleh karenanya <clears throat> harus dipikir eh, matang-matang, uh, apalagi uh, <clears throat> suatu perkataan yang memang mau diucapkan secara umum ya, bukan ucapan spontan. Karya tulis yang dia pikirkan Jelas itu kan mesti dipikir panjang. Ya. Orang yang spontan saja seperti yang akan kita baca dalam sebuah hadis, terkadang dia menjadi masuk neraka gara-gara ucapan spontannya yang tidak dipikir panjang. Ini spontan. Bagaimana dengan ucapan yang diniati? Ya, diniati. Nauzubillah min dzalik. Jadi eh, sangat berbahaya. Lisan ini seperti yang Nabi katakan dalam hadis yang insya Allah kita akan baca, ya bisa jadi orang tersungkur dari neraka gara-gara lisan. Insya Allah kita lanjutkan Mbak Adal maghrib. Ya, sementara kita eh, cukupkan dulu sampai di sini. Allahumma a'lam